اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. Bolehkah masjid digunakan untuk mengumumkan orang kafir mati. Masyarakat RW 03 RT 01 dimaklumkan bahwa ada orang kafir mati. Boleh tak? Tak boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz boleh tak boleh, boleh tak boleh. Mana dalilnya? Inna li hadzal baiti sesungguhnya rumah ini rumah Allah la yasluh lahu tidak boleh Tidak boleh kecuali untuk tiga Lizikrillah Mengingat Allah Wa qiraatil quran Baca quran Wassalah Salat Rumah Allah ini hanya boleh untuk tiga Zikrillah Qiraatil quran salat. Salat Baca quran Zikir Lain daripada itu Bukan untuk itu rumah Allah diciptakan Allah subhanahu Bolehkah patung untuk nikah dibawa ke masjid? Dibuatkan patung. Setelah ini makin berkembang aja nih. Sebelumnya cuma foto perawet, sekarang dibuatkan pula patungnya, akadnya di masjid. A'linu hazan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan. Tak boleh nikah siri diam-diam. A'linu, umumkan waj'aluhu fil masajid buatlah di masjid wadribu lahu biddufuf pukulkan rebana gendang nikah kata oleh diam-diam buat akadnya di masjid pukulkan akad di masjid baik tapi pakai baju sempit, pakai baju transparan, pakai baju terawang dalam masjid buat dosa itu. Ini sekarang banyak orang akan nikah di masjid. Foto-foto hilang kemuliaan masjid. Bagus tak usah di masjid. Patung pula dibuatkan. Dibuatkan patung dibawa ke masjid. Nanti masjid lama-lama jadi kuil. Kalau diam semua tak ada orang mau menyampaikan, nanti masjid la ta'murun nabil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang ini perbuatan mungkar-mungkar ini. La yushikanna ayyamafallahu 'alaikum 'iqaban. Aku khawatir kalau kamu tidak laksanakan, nanti Allah akan turunkan hukuman. Syukran. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Patung tak boleh bawa ke dalam masjid. Lihatlah di sini, tak ada yang bernyawa. Asmaul Husna, gambar bunga-bunga, ayat-ayat Quran di Kubah dinding-dinding pakai ayat. Islam tidak membunuh darah seni, darah seni tetap ada. Tapi kalau sudah bernyawa, tak dibenarkan. Apakah jodoh itu takdir juga? yang akan datang sendiri ketika telah sampai waktunya akan harus ada usaha untuk menjemputnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz khamsin alfisanah 50 ribu tahun yang lalu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa saya pagi ini dapat minum satu gelas ini ditakdirkan Allah untuk saya tapi saya mesti ambil kalau tak ambil tak akan bisa saya mesti buka tutupnya pegang gelasnya, saya mesti angkat ke mulut saya. Kalau tidak, ah, tengok aja lah. Mengango tak akan masuk air. Ada usaha kita. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Jangan pernah putus asa. Karena hidup manusia diatur Allah. Tapi jangan sampai tidak ada ikhtiar. Makanya dalam akidah al-sunnah wal jamaah ada namanya al-kasbu. Al-kasbu artinya usaha. Al-kasbu artinya ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Nah, jadi masalah jodoh ini ada usaha, ada ikhtiar, ada takdir. Seimbang antara usaha dan doa. Berusaha saja, tak berdoa. Sombong. Berdoa saja, tak berusaha. Pesong. Apakah ada dalil maulid Nabi Pak Ustaz? Buka www.youtube.com Tulis di search Somat Maulid Ada tujuh video saya selama beberapa hari ini kalau ditanya apa dalil maulid, www.youtube.com somat spasi maulid dapat. Di antaranya Pak Ustadz sebagai bocoran. Satu, Laka Maulid tu. Hari itu aku dilahirkan Nabi sudah cerita tentang hari lahirnya Kalau ada orang mengatakan Nabi tak ada nyinggung-nyinggung hari lahirnya Ada Hadis riwayat muslim Laka Maulid tu. Hari itu aku lahir Nabi mengurang hari lahirnya bukan hanya tiap tahun tapi setiap sepekan sekali tiap hari Senin tapi bukan dengan cara tiup-tiup lilin tiup-tiup trompet bukan dengan cara meniup-niup lilin di atas kuitar tapi dengan cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu kenapa sebagian ulama melarang maulid karena di dalamnya banyak bid'ah mungkarah berjoget-joget dalam masjid pakai tari-tarian campur laki-laki perempuan pendiri NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasim Ash'ari syukuran itu ada menulis kitab disusun judul kitabnya Irsyadus Sari Majmu' Mu'allafat Kiai Haji Hasim Ash'ari ternyata Hasim Ash'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu menolak maulid ada satu risalah saya baca maulid yang bagaimana oh baru saya baca dia menolak maulid waktu itu di Pulau Jawa di zaman beliau Mbah Hasim Ash'ari, Kiai Haji Hasim Ash'ari itu di Jawa kata dia dalam kitabnya itu bukunya ada di rumah saya simpan mereka menari-nari, melompat-lompat, joget-joget laki-laki perempuan di masjid untuk merayakan maulid. Itu yang tak boleh. Makanya kita mesti maulid itu bersyarat. Kata Syekh Imam As-Suyuti Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Maulid mesti empat saja Pertama baca Quran Kedua sejarah Nabi Ketiga tausiah Keempat makan nah, Itu makan mesti ada Alhamdulillah kita di masjid ini tidak hanya maulid makan Setiap pagi ada makan Di bawah Tenda sebelah kanan Sarapan pagi Al-Azhar si nah, Tapi cepat turun Yang lambat-lambat tak dapat ini yang mbak yang turun cepat mau sarapan nampaknya. Bercanda. Ah, jadi itu ada empat. Yang pertama baca Quran, yang kedua pembacaan maulid, yang ketiga ceramah, yang keempat makan. Apa yang Ustaz maksud pertama baca Quran? nah, baca Quran. Maulid, maulid maksud baca syair. Syair puji-pujian untuk Nabi. Kalau di Palembang yang selalu dibaca simtud durar. Di Jawa simtud durar. Tapi kalau tempat kita umumnya tidak simtud durar. Tapi Al-Barzanji. Al-Barzanji ditulis oleh ulama dari Madinah Al-Munawwar. Al-Madinah Al-Munawwar. Apa dalil solat Ba'diyah Jum'at? Jika dikerjakan dua rakaat dan empat rakaat. Buka kitab Fikih Sunnah. Fikih Sunnah Said Sabik. Satu hadis menyebut dua rakaat, satu hadis menyebut empat rakaat. Maka disebut Syed Sabik pikir Sunnah Dua-duanya sahih Kapan dua, kapan empat Kalau dilaksanakan di masjid Empat rakaat Kalau dilaksanakan di rumah Dua rakaat Saya pulang ke rumah dulu Pak Ustaz Dua rakaat Saya di masjid Empat rakaat Ustaz pilih mana? Saya pilih yang di masjid Semalam saya sholat Jumat di masjid eh, Saya buat Empat rakaat Dua rakaat Salam dua rakaat salam. Tapi yang pulang ke rumah buat dua rakaat. Nabi pulang ke rumahnya dua rakaat. Kalau dia di masjid empat rakaat. Umumnya kita di masjid. Karena kalau udah pulang ke rumah nanti sore jam enam baru pulang. karena biasanya kita pulang ke tempat kerja. Apa hukum orang yang ngobrol di masjid ketika ustadz sedang tausiah sehingga terganggu jemaah yang lain? Mungkin dia tak ada waktu lain untuk ngobrol habis ini mau seminar, habis itu mau. Nah, itu tentunya adab-adab menuntut ilmu. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Syekh Nuruddin itu orang Indonesia, lama di Makkah. Mengajar di Malaysia, di Mesir dulu mahasiswa datang banyak talaki dengan beliau. Orangnya disiplin. Kalau ada orang berbisik diusir. Diusir. Kalau tak kamu keluar, saya keluar. Kamu keluar apa saya keluar? Saya belum pernah lagi ngusir orang. Mau ngobrol-ngobrol lah, mau main HP, main HP lah. Saya tak usir. Kenapa? Karena saya berpikir dia udah mau ke masjid, ya udah alhamdulillah. <laughs> Jadi saya tak muluk-muluk. Zaman edan gila sekarang, mau dia ke masjid, jadilah. Tapi tapi kalau sama syekh-syekh yang disiplin itu, oh, gak boleh. Bunyi HP, usir. Nah, ini udah berbunyi, ngomong pula di depan kita. Gitu. Ustaz, siapa Ustaz yang pernah berhenti ceramah sini gara-gara orang ngobrol? Ustaz, gimana dengan orang-orang Nasrani Yahudi yang ingin membangun pesantren? Dua masjid, bagaimana sikap kita dengan masjid pesantren? Masalah orang kafir bangun masjid itu bukan cerita sekarang. Zaman Nabi mereka bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Dirar. Nah, ada dalam Quran, Masjid Dirar. Setelah dibangun Masjid Kuba, Nabi menetap di Madinah, mereka bangun masjid tandingan, Masjid Dirar. Jadi nanti kalau hari Tanu jadi bangun masjid, tulis itu Masjid Dirar. Memecah belah umat, membangun pesantren, satu miliar dapat, dananya dari mana? Dari umat Islam. Mana? Sudah tersebar di internet. Setiap anda belanja ada satu seratus perak. Banyak orang salah sangka kalau dikatakan Pak ini ada 100 lebih Mau uang atau didonasikan aja ya Donasi itu yang Bukan Mau berlebih tak berlebih Pokoknya kalau belanja di situ langsung 100 perak Hari ini berhenti belanja Mulai hari ini Kami udah lama Pak Ustaz Alhamdulillah Jangan lagi belanja Jangan belanja di tempat orang kafir Ada gerakan sekarang Gerakan belanja ke rumah tetangga Gerakan belanja warung-warung kecil orang Islam. Nah, ini alhamdulillah masih ada bupati wali kota yang melarang. Bupati Padang atau Padang Panjang. Ah, tak boleh ini masuk karena menghancurkan ekonomi umat Islam. Pedagang-pedagang kecil mati. Alhamdulillah dia dengan kekuasaannya. Kita yang tak ada kuasa kita jaga 100 perak setiap kita bermiliar-miliar dia dapat orang Islam yang menjadi korban. Nauzubillah. Apa dalil tak boleh menerima bantuan orang kafir? Ketika Nabi mau perang, datang suku Bani Qainuqah, orang Yahudi. Mau meminjamkan kuda, mau memberi tombak. Apa kata Nabi? Natas la nasta'inu bil musyrikin. liqitalil lil musyrikin. Kami tidak mau menerima bantuan orang musyrik untuk memerangi orang musyrik. Aslamu Nabi bertanya, "Aslamu? Apakah mereka Islam?" Mereka tidak Islam ya Rasulullah. Jangan pakai barang mereka. Hadis sahih dalam kitab Imam At-Tabrani. Ada pengajian ibu-ibu saya ikuti, namanya pengajian tauhid. Tapi syaratnya harus lulus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada yang lulus dan ada juga yang tak lulus. Pertanyaan saya, ucapan-ucapan syahadat yang seperti apa yang membuat mereka tak lulus? Padahal kita semua muslim bisa mengucapkan syahadat Jadi ini modus pengajian Tauhid ini Dibuat tablik akbar Tablik akbar pakai beleho Dah Nah setelah ramai ah, Ditengok siapa ibu-ibu yang kira-kira layak untuk ikut ini Dipilih Setelah dipilih ibu ini, ibu ini, ibu ini, ibu ini 20 orang Dah nah, Dites Menurut batin kami ibu lah yang sudah dipilih Allah Ta'ala untuk ikut Karena nampaknya ibu lah yang layak Kenapa ibu itu dipilih? Pertama ibu itu duitnya banyak Jando kayo Jando mudo Rumah batu jendela kaco Yang kedua ibu itu agak galau Nampak tu tanda-tanda orang galau Waktu Ustaz mengaji menganggur Ah tu pilih, pilih ini modus ini. Modus. Dipilih tablik akbar, zikir akbar. Ah, nanti setelah dua ramai, ah dipilih. Mana yang kaya, yang sedang susah, duit banyak, mobil mewah. UUD, ujung-ujung duit. UUW, e, ujung-ujung wanita. Ustadz Somad, ya. Boleh saya merukiah si Pulan? Jangan rukiah dia. Saya bilang jangan rukyah dia. Kenapa? Karena inilah dulu orang yang memfitnah-fitnah saya nih. Jangan rukyah dia. Dia sedang berkelompok dengan ni kaji-kaji yang mengatas nama tauhid, tauhid, tauhid apa? Tauhid hantu, tauhid setan. Ini. Hanya untuk mengambil duit orang saja. Jangan. Tapi kalau suaminya sudah memutuskan hubungan dengan dia, rukyahlah dia. Alhamdulillah Pak Ustaz, suaminya sekarang sudah memutuskan hubungan Oh, kenapa diputuskannya hubungan? Karena sejak ikut pengajian tauhid ini, istrinya tak bisa tidur malam, asik terbayang-bayang wajah guru itu saja. peletnya murid itu. Sudah berapa rupiah dimasukkan ke bak ke kolam, peletnya UUD, UUW, UUD, UUW, duit wanita, duit wanita. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kaji batin lah namanya, kaji itulah namanya, macam-macam. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, anak mau nanya, apa hukum arisan? Karena ada yang bilang sisi negatifnya, orang yang ikut meninggal dunia terus arisannya masih jalan atau gimana? Yang menjadi hutang. Kalau arisan itu tidak ada maksiatnya, itu sama dengan tolong menolong. Saya bapak, bapak, bapak 10 orang. Pak, aku susah duit ini jadi kalau kita buat arisan ini kan kita bisa secara tak sengaja nabung 100 ribu, 100 ribu Narik sejuta Kalau menunggu duit terkumpul payah Yalah Pak Ustaz Nanti kalau saya mati Tolong potongkan dari warisan Kebetulan begitu diambil Saya nomor satu Begitu dapat duit Pesta, makan, kumat darah tinggi Mati Lalu yang sisa 10 bulan lagi siapa nanggung? Diambil dari harta warisan. Kebetulan ada sawitnya, ada gotah karetnya, ada rukonya, berdagang. Sebulan 100 ribu tak masalah. Tapi kalau arisan itu ada dosanya, ada ribanya, diputar duitnya, siapa yang mau duluan silakan nanti bayar sekian. Ah, itu tak boleh. Tak ada unsur riba sama sekali. Maka itu sama dengan serikat tolong menolong. Sekarang banyak tolong menolong, mestinya, mestinya tolong menolong. Tapi yang banyak sekarang serikat tolan menolan. Bukan tolong menolong. Saya punya nenek usia 89 tahun, alhamdulillah, umur panjang. Mantala umroh umruhu asuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah panjang umurnya, baik amalnya. Itu orang paling baik. Kondisi kemana-mana harus menggunakan tongkat. Agak kurang baik sedikit. Tak tahan berdiri dan duduk lama, lebih banyak berbaring. Pertanyaannya, Bagaimana hukum solusi untuk solatnya Pak Ustaz? Bawakan ember, berwuduk nek. Kalau nenek itu tak bisa wuduk, diponis dokter karena sakit tulang rematik, tayamum saja. Ajarkan tayamum, letakkan debu ke atas koran, bersih, pukul, tepuk, ke wajah sekali. Pukul lagi, tepuk, tangan. Satu, ah, dah. Satu tayamum untuk satu solat. Dudukkan dia di atas kursi. Macam solat di pesawat Syukran eh? Duduk di atas kursi Allahu Akbar Bacaannya sama Ibtidah fatihah ayat Rokok Rokok Tak sampai nah, Rokok Habis itu sujud Terus solat di kursi Sah Bahkan kalau di Mesir itu disediakan di tepi-tepi masjid itu kursi-kursi Macam yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram Wakaf, kursi, wakaf Di tempat kita kenapa tak ada? Dulu pernah ada Pak Ustaz. Terus mana? Hilang dicuri orang. Karena beliau merasa untuk solat harus tetap beruduk seperti biasa. Namun beliau sulit untuk berulang kamar mandi. Bawa Bawakan air. Kita bawa kan? Nah, ha, ini tentang masalah uh, solat. Boleh tak dijamaknya Pak Ustaz? Jamak pernah Nabi menjamak tapi hadis ini tidak populer tingkat tinggi. Tingkat tinggi memang tak terelakkan lagi. Itu baru bisa jamak. Bukan kosor. Kalau kosor mesti ada safar. Zuhur dua, asar dua itu mesti ada safar. Jamak tanpa kosor itu darurat tingkat tinggi. Sekarang orang enak aja. Macet sedikit jamak. Pesta nikah jamak. Undangan pun jamak. Ah, hati-hati. Beribadah ini mukhlisin alaudin. Eh, sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Apa hukum solat Jumat jika khatib lupa baca doa pada khutbah kedua? Khatibnya masih muda. Ketika khutbah kedua, tiba-tiba bacaannya hanya separuh saja. Khutbah itu kan dua. Kalau ada lima rukun itu di salah satu khutbah, sah. Asal ada lima rukun itu dalam salah satu khutbah, sah. Apa yang lima itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أوصيكم ونفسي بتقوى الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الحمد صلوات آيات Ayat Wasiat takwa Doa Alhamdulillah Salawat Ayat Wasiat takwa doa. Cukup lima rukun dalam salah satu khutbah sah. Nah, maka hitung sendiri. Tapi kalau di awal tadi dia tak ada doa, karena kita biasanya doa itu di khutbah ke dua. Tiba-tiba pas khutbah kedua dia tak ada doa. Batal khutbahnya. Gimana cara ngasih tahunya? Angkat tangan. Batallah sholat saya. Tidak Jamaah boleh ngomong ke khotib. Mana dalil Pak Ustadz jamaah boleh ngomong ke khotib? Ketika Nabi sedang khutbah, ada orang datang di pintu orang Arab Badui. Ya Muhammad, ya Rasulullah, halakatil amwal, kebun kami mati, ternak kambing mati karena hujan lama tak turun. Nabi tak marah, itu dalil jamaah boleh ngomong ke khotib. Nabi tak bilang, "Hei, eh, diam nanti buka tanya jawab." Apa tanya-tanya? Nabi diam dan Nabi langsung angkat tangan. Ketika Nabi mengangkat tangan sampai sahabat turun lengan baju Nabi, dengan bajunya Nabi lebar. Nampak sahabat ketiak hatta sampai kami lihat bayadu ibtahi. Putih ketiak Nabi. Nah, itu hebatnya Nabi itu. Saking putihnya Nabi itu putih ketiak. Bukan macam orang bukan baru ketiak hitam. Sampai nampak kan. Begitu Nabi SAW. Ini dalil makmum boleh ngomong. Pak Imam, itu tadi ada satu rukun yang hilang. Kita bukan sedang menjatuhkan dia depan orang banyak. Jangan anggap menjatuhkan. Dah, kita sedang menyelamatkan rukun wajiban. Apakah diulangnya dari awal? Dah. Cukup dia ulang lima rukun itu aja. Berapa detik khutbah itu Pak Ustaz? Tak sampai satu menit. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Usikum wa nafsi taqullah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dah, turun. Ustaz pernah khutbah singkat? Pernah. Tak sampai lima menit. Khutbah. Naik ke atas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah ayyuhalladzina amanu Allah. Usikum wa nafsi bittaqullah. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Saya buat dua khutbah. Saya turun. Pengurus heran, kenapa cepat betul Pak Ustaz? Mikrofon mati. Itu apa saya khutbah panjang panjang orang tak dengar. Mengapa surat Al-Kautsar diturunkan cuma tiga ayat? Apa sebabnya Pak Ustad? Masalah ayatnya pendek betul. Kenapa tak ada yang pendek? Nun. Kenapa pendek? Allah tak beri alasan, Nabi tak beri alasan, ulama tak beri alasan. Karena itu murni namanya tauqifi, waqafa, berhenti, waqaf berhenti. Kenapa disebut berhenti? Akal berhenti, tidak memikirkan itu. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kenapa Allah buat tiga? Kenapa tak lima? Nanti kalau yang lima, kenapa lima? Kenapa tak tujuh? Akal, untuk apa dikasih Allah akal? Inna fi khalqis samawat. Berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Wal ar berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Waktilafil laili wad nahar. Berpikir tentang siang dan malam, muncul ilmu klimatologi, geofisika dan meteorologi, klimatologi, geofisika. la ayatin ayat-ayat liulil albab itu domain akal adapun kenapa solat subuh dua rakaat kenapa maghrib tiga rakaat kenapa rukuk sekali kenapa sujudnya dua kali kenapa ketika kentut yang dibasuh muka kenapa tak yang lain dibasuh nah, itu tauqifi namanya tauqifi murni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa Nabi menyebutkan alasan. Bagaimana tanggapan Ustadz saat negara Arab Eropa memboikot Iran, Rusia, sekutu? Di saat itu pula Jokowi mendatangi Presiden Iran menjalin kerjasama, investasi. La nabil nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Walatan haun na'anil mungkar larang orang buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yusallitannallaha la yusallitannallahu alaikum syirarakum akan naik pemimpin yang jahat itu jawabannya. Gara-gara kamu tak amar ma'ruf nahi mungkar, naik pemimpin yang jahat. Itu jawabannya. Sumber Riau Pos Kamis. Di manakah pihak Indonesia pemerintah ketika negara muslim bergabung di koalisi Arab? Kenapa tak ada? Malaysia ada, Senegal. Senegal itu banyak Kristen, Niger, Nigeria, ikut Afrika. Kita yang muslim terbanyak kenapa tak ada? la yusallitannallahu alaikum syirarakum gara-gara kamu tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar naik pemimpin-pemimpin yang jahat DPR jahat yang naik siapa DPR PKI DPR PKI anak PKI saya anak PKI emang mau apa berani dia nantang di negeri NKRI negeri yang dulu dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar naik Syiah menang jadi anggota legislatif PKI naik, Syiah naik, sekuler naik, sepilis naik. Gara-gara apa? Umat Islam tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Janji Allah, la yusallitannallahu alaikum syirarakum. Akan naik pemimpin-pemimpin yang jahat. Bagaimana cara memperbaikinya? Akan datang. Ajak orang mimpin. Jangan kau coblos nih, ini setan nih. Jangan dulu. Jangan kau pilih ini hantu nih. Jangan diam, diam, diam. Aku tak khawatir tentang buruk dan baik kata Syekh Mutawalli Syarawi yang ku khawatirkan orang baik diam sehingga orang batil naik ke atas yang perlu dibaca cepat BM013 itu yang cepat maka tengok dulu apa maksud ilmu tanpa agama buta agama tanpa ilmu pincang ini ucapan yang rambutnya tak pernah bersisir Einstein kata Einstein kalau ilmu tak ada agama buta, agama tanpa ilmu pincang. Scientist, dokter spesialis, cerdas, kalau tak ada ilmu agamanya buta, tak tahu dia mana hak mana batil, hantam kromo, bantai saja. Tapi orang ahli agama kalau tidak menguasai sains pincang. Mana contoh? Ini sekarang umat Islam banyak, ekonomi tak dikuasai, habis. Politik tak dikuasai, Ahok naik. Oleh sebab itu umat Islam Anak-anak kita sekolahkan mereka SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, Pondok Pesantren. Gontor cabang gontor di Riau dua-dua ada. Gontor laki-laki di Siak, gontor perempuan Rimbo Panjang. Belum lagi pondok-pondok pesantren banyak. Daftarkan, masukkan. Semerika mereka nanti berilmu tapi juga beragama, beragama dan juga berilmu. Kalau tidak nanti hancur negeri. Apa hukum percaya kepada kurafat mitos? Seperti orang dulu nanti akan mendapat sial ketika meninggal anak Nabi umur 18 bulan namanya Ibrahim. Maka kemudian gelap dunia, gerhana matahari. Apa kata sahabat sebagian? Ah, ini gerhana ini terjadi karena anak Nabi meninggal. Marah Nabi. Gerhana terjadi bukan karena ada yang meninggal, tapi karena itu memang sunnatullah, sunnatul kaun alam semesta. Marah Nabi, tidak ada. Itu hanya kebetulan saja. Jadi rupanya ada serigala besar. Lalu serigala itu menelan bulan. Ini bulan ditelannya matahari sama bulan. Maka gelap dunia. Bagaimana supaya dimuntahkannya balik? Ah, itulah dipukul panci, kompor, teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Khurafat itu, khurafat, bid'ah. Itu datang dari mana? Dari Cina. Kata dia ada serigala eh, apa ular naga ular naga menelan itu ditelannya ah bagaimana supaya dimuntahkannya balik dipukul lah hidupkan mercon segala macam akhirnya karena bising dimuntahkannya balik atrang ah, lah balik ajaran Islam tidak mengajarkan itu kita berdoa supaya dijauhkan Allah dari musibah itu namanya salat kusuf alhamdulillah kemarin waktu gerhana kita salat kusuf ramai-ramai ada beberapa tingkatan orang baca Quran Bagaimana menurut Ustaz? Seni baca Quran tapi tidak memahami Quran. Pertama, dengar. Dengar dulu. Fastami'u dengar. Macam mana bunyi buat, macam mana bunyi qa, macam mana bunyi a, macam mana bunyi la, bagaimana bunyi fa. Dengar. Setelah itu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Setelah baca, paham makna. Setelah paham makna, amalkan setelah amalkan ajarkan jadi saya tak setuju kalau ada orang ceramah siapa yang baca Quran tak paham maknanya maka dia tak dapat pahala mungkin dia baru level 1 saya tak juga setuju dengan orang udahlah kita baca aja lah masalah makna itu nanti lah itu oh, itu pun tak betul juga mesti ada peningkatan dengar MP3 baca pahami mana kosakata ikut pengajian tafsir al-ma'rifah Dr. Mustafa diamalkan dalam kehidupan ajarkan ke anak menantu cucu cicit. Habis maghrib ke isya, duduk kita sebentar. Habis subuh, jangan langsung. Duduk sebentar, setengah jam. Duduk, istri, anak. Jamaahnya tak banyak. Pak ustad saya ini dosen. Ada pegawai kantor. Saya ini dosen Pak ustad Dosen di mana Pak? Di rumah. Mahasiswa saya dua orang. Siapa? Istri sama anak. Kadang-kadang satu setengah. Kok satu setengah? Anak dengar, istri sambil masak. Nah, dia tetap juga membacakan tafsir Ibnu Kasir. Imam Ibn Qasir berkata, gimana dengar? Dengar bang, lanjut aja lah. Nah, itu ada orang. Nah, beli buku. Alhamdulillah buku dah dibeli Pak Ustaz. Baca. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan istiqamah. Amin. Ya Amin. Dalam waktu dekat saya akan menikah. Alhamdulillah. Calon istri minta hafalan surat Maryam. Dan saya menyanggupinya. Apakah boleh hafalan Quran jadi mahar? Karena saya mendengar dari beberapa sumber, mahar pernikahan harus berwujud barang atau sesuatu yang bernilai manfaat untuk istri. Saya dulu nikah maharnya tidak pakai ayat Quran. Aku terima enam dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Adapun orang yang pakai ayat dalilnya mana? Hadisnya sahih. Nabi sedang mengajar tiba-tiba datang seorang perempuan tegak berdiri. Wahabatulaka nafsi. Ya Rasulullah, aku berikan diriku untukmu. diriku ini kuberikan untuk Nabi diam aja. Karena Nabi lama diam tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tak mau untuk aku ajalah. Kata Nabi sama dia, mau engkau sama dia? Ya. Iltamis walau khatama min adinin. Cari cincin besi. Cari ke rumah cincin besi pun tak ada. Cari lagi, dapat kain. Ya Rasulullah, ni ada kain sehelai. Untuk mahar nikah, ya. Berapa kain? Satu. Kalau kain dipakai bini, kau pakai Apa? Tak ada. Lalu Nabi tanya dia, "Hal ma'aka minal Qur'an? Apa kau ada hafal Qur'an?" Suratu kada, suratu kada, suratu kada, suratu kada. Maka apa kata Nabi? Langsung dinikahkan Nabi di situ juga. Zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Begitu bunyinya. Adapun orang yang berani, aku nikahkan engkau dengan mahar membacakan. Nah, itu saya belum tahu dia apa. Yang ada dalam hadis, ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini bapak pulang ke rumah ngomong sama istri, mah ternyata nikah kita pakai mahar Quran dulu bermasalah. Jadi maksud Allah, Apakah ada pembahasan khusus tentang mahar hafalan Quran baik berupa buku? Dah, dah saya jelaskan. Itulah hadis, bukan buku, langsung hadis. Apakah ada hadis larangan meminjamkan uang ke orang kafir? Kalau sudah terpinjam bagaimana? Meminjam kepada orang kafir boleh. Mana dalilnya? Hilang baju besi Nabi. Dir'a, dir'a baju besi Nabi hilang. Mana baju besi Nabi? Rupanya digadaikan kepada orang Yahudi. Nabi meminjam salah salasuna so'an. 30 so gandum. Satu so 3 kilo. Kali 30, 3 kali 3, 90 kilogram. Padahal banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Rabi kaya, Usman bin Affan kaya. Kenapa Nabi gadaikan ke orang kafir? Nabi mau berdakwah lewat intransaksi. Ya. Dengan itu banyak orang kafir tersentuh hatinya. Orang kafir meminjam ke kita boleh? Boleh. Kenapa? Karena di Madinah itu dulu banyak orang Islam berinteraksi sosial. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Pinjam meminjam, gadai menggadai, jual menjual. Boleh. Selama dalam hubungan sosial. Yang tak boleh itu Ayo doa bersama. Ini sekarang video banyak Natal bersama. Ah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Harus jelas batasannya. Bagaimana cara tobat dari riba Pak Ustaz? Karena saya sudah terlanjur minjam di bank konvensional. Tebus. Tak bisa ditebus Pak Ustaz. Lanjutkan bayarnya bukan minjamnya. Lanjut bayar, tebus habis itu berhenti. Berhenti. Kalau bisa ditebus ada yang lain bisa dijual, tembak langsung. Boom, habis. Tutup. Habis itu jangan lagi. Ustaz ini jangan-jangan cuma pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan SK-nya sedang di bank ini. Pernah tak Ustaz minjam ke bank? Belum. Sampai hari ini belum. Oh banyak duit posan duit saya tak ada. Jadi Ustaz kalau beli mobil minjamnya kemana? Ada pinjaman lunak tanpa bunga. Siapa? Amak ah, Beng Mak pinjam dulu gelang mak sama rantai. Yalah, nanti kau bayar ya. ya. Lunak tanpa bunga. Tapi kadang-kadang lebih besar pula bunganya di situ lagi. Nah, tak. Tak ada. Bagaimana cara mengasih tahu orang tua yang tidak berada di dekat kita tentang perbedaan soal komunikasi hanya lewat HP saja. HP tak bisa mewakili raut wajah, tatap mata, intonasi suara. Tak bisa. HP itu banyak orang berkelahi gara-gara HP. Di HP itu mana ada HP? Bisa. Makanya kalang saya takut jamaah itu tersinggung, Ustaz jadi ceramah, dia udah pakai mukaddimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan segala hormat pada Pak Ustaz Al-Mukarram. Sudikah Ustaz ceramah ke masjid kami dengan ini wassalamualaikum? Saya jawab, maaf tak bisa. Padahal saya sedang di jalan, maka untuk mewakili kata-kata saya itu tak sombong, maaf tak bisa, saya kasih gambar senyum kan enggak maksud, maaf tak bisa. Berarti saya tidak sombong, saya tak angkuh, hanya sedang sibuk saja, tak sempat menjawab full. HP, SMS tidak bisa mewakili hubungan silaturahim. Intonasi suara entah marah, entah rendah, entah tinggi, entah tidak bisa. Raut wajah entah senyum entah tidak, tidak bisa. Maka jangan putuskan hubungan. HP hanya bisa mewakili pada kasus-kasus tertentu. Ustaz bolehkah seorang suami minta kepada istrinya yang memakai cadar untuk tidak memakainya? Bagaimana hukumnya dari cadar itu sendiri? Hukum cadar baik, tidak wajib. Kalau ada orang mewajibkan cadar, berarti yang tak bercadar haram. Lawan dari wajib haram. Cadar wajib, berarti kalau tak bercadar haram. Maka cadar hukumnya baik. Mahasiswi di lokal saya semalam baru menguji mahasiswi. Ujian kompre, mau sidang di mata kuliah hadis kompre lu sama saya. Bercadar bagus. Dengan bercadar tu saya leluasa menengok. Apa? Tapi kalau dia tak bercadar pasti kita nanya duduk. Tidak kan nampak bibirnya, nampak lubang hidungnya, nampak. Kalau dia bercadar, bagus. Bagus, mahasiswi bercadar, anak-anak bercadar, istri bercadar. Jadi istri bapak bercadar, bapak mestinya berterima kasih kepada Allah yang sudah mengirimkan istri bercadar. Yang kita perlu khawatir itu dapat bini bercelana sempit. Sampai menjerit paha itu minta tolong. Nah itu baru. Nah, kenapa dia mesti suruh istrinya buka cadar? Bagus, saya mendukung, bagus, tak ada salah. Tapi kalau dia suruh buka, ya tak apa-apa. Cuman alasannya apa? Malu lagu kayak cara nanti kita disuruh Al-Qaeda, jangan-jangan kita ISIS. Oh, ini jangan ikut cakap orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, kau sudah disesatkan orang banyak. Jangan ikut cakap orang anjing menggonggong kapilah berlalu. Gimana hukumnya seorang suami me, memakai meminjam uang istri dan si suami tak sanggup untuk mengembalikan pinjaman. Dan terjadilah pertengkaran sehingga pisah ranjang. Gimana tuh Pak Ustaz? Ya ayyuhallazina amanu wa yaram beriman Iza tadayantum bidainin Kalau kalian menjalin transaksi utang piutang Ila ajalin musamma sampai batas waktu itu Faktubu tulis Apakah suami istri juga tulis? Ya Istri Ustaz pernah minjam sama Ustaz? Pernah. Ustaz suruh tulis? Iya. Saya suruh tulis. Apa kata dia? Marahlah dia. Masa suami sendiri tulis? Iya, tulis. Nanti sampai masanya ku tagih. Masalah aku mau mengikhlaskan itu lain cerita. Mesti. Nah, ini tentang masalah. Tapi jangan pula uang belanja pun main tulis juga. Hutang piutang. Bedakan antara hutang piutang dengan kewajiban memberi nafkah. Sedangkan suami kepada istri apalagi uang istri dipinjam suami. Kalau kita menikah dengan perempuan, perempuan itu punya kebun sawit, perempuan itu punya ruko, perempuan itu punya mobil. Laki-laki jangan GR. Jangan katakan, hai istriku, sejak kita menikah semua hartamu punya aku. Karena surgamu di bawah tapak kaki. Oh, perempuan punya harta milik dia. Dia bekerja dapat gaji punya dia. Tapi perempuan tidak semena-mena, sombong, angkuh. Lalu dia katakan, ini punya aku, terserah aku. Abang mau kemana? Abang ke sini kan cuma bawa sendal jepit aja dulu. Oh, tak boleh begitu. Hubungannya mesti baik. Nah, tapi kenapa bisa sampai terjadi begini? Ini komunikasinya ada yang bermasalah. Perbaiki balik. Saya tak setuju dengan ada orang hanya gara-gara pinjam ini. Mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apakah uang itu balik? Apakah ada yang bisa dijual? Apakah keluarga laki-laki mau menolong, membantu? Yang penting jangan terjadi macam itu. Zaman sekarang musim kredit Rumah, mobil, pakaian Bagaimana hukumnya dengan harga beda seperti itu Pak Ustadz? Ada cash, ada kredit Somat Moroko Blogspot Kredit. Kalau mau cepat dapat tulisannya langsung Somat Moroko spasi kredit Tulis di search Google so s o m a d m o r o c c o spasi kredit titik enter dapat di situ sahabat nabi zaman dulu beli budak diangsurnya sampai lima tahun sampai sepuluh tahun beli aku beli budak ini aku cicil maka berdasarkan itu kalau dia uang dengan uang haram ku pinjam uangmu sejuta ku bayar sejuta seratus haram tapi kalau uang dengan barang tidak haram Baca fatwa itu baik-baik. Buka, save, print, cetak, tempel dinding masjid. Bagaimana mendidik anak dua tahun balita? Bolehkah kita memarahi anak balita? Tujuh, tujuh, tujuh. Ini bukan ajaran Islam. Ijtihad orang Islam. Tujuh pertama bermain. Tujuh kedua mengajar tujuh ketiga berteman kata dia bukan najisat Nabi bukan hadis Nabi bermain maka tak bisa anak umur dua tahun mau diajak Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh tak bisa makanya ada mahasiswa saya Pak Ustad saya suka menggambar animasi boleh Pak Ustad gambar animasi animasi untuk anak-anak tapi gambar tak boleh haram Nabi mengizinkan patung bapak boneka Aisyah boleh apa yang mesti saya gambar Pak Ustaz? Coba kau gambar Naruto sedang sholat. Coba buatkan baju Superman, Spiderman, Batman pakai songket Melayu. Dia jangan nampak sempaknya lagi di luar. Bagus. Buatkan gambar sholat berjamaah. Tunjuk. Ah, tengok ni nak. Hulk, Spiderman, Wonder Woman. Wonder Woman pakai mukena di belakang. Tengok dia ikut sholat berjamaah. Oh, dia jadi baik. Baca doa. Kalau saya bacakan. Ma, ya gulam. Baca doa makan masuk. Tapi kalau ditengok, tengok ni ada video pendek satu menit Satu menit masukkan ke Instagram. Tiba-tiba tiba-tiba uh, Power Rangers makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu diingatnya sampai mati. Ah, ini bermain. Masa-masa bermain. Jangan anak yang masa bermain dibawa serius. Nanti pas zaman serius dia bermain. Banyak orang-orang tua sekarang bermain-main. Itu masa kecil kurang bahagia. Apa maksudnya tak ada lagi manusia 100 tahun setelah Nabi Muhammad SAW? La yabaqa ala wajhil ardi. Yang hidup sama-sama aku sekarang. Yang hidup sama-sama aku sekarang. Ini kata Nabi. Setelah 100 tahun setelah ini punah mati semua. Bukan setelah Nabi Muhammad 100 tahun tak ada orang lagi. Yang sama-sama aku hidup sekarang. 100 tahun setelah ini meninggal. Ucapan Nabi betul tak meleset. Pas tahun 100. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Makkah namanya Abu Tufail. Nah itu saya hmm. Mohon maaf, buang angin seperti apa yang membatalkan wudhu? Baik berbunyi maupun tak berbunyi. Yang berbunyi namanya duratun. Yang tak berbunyi namanya fusaun. Dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab itu lengkap. Berbunyi begini, tak berbunyi begini. Kalau bunyinya kuat, ini bunyinya. Bunyinya tak kuat, begini bunyinya. Kalau kami sholat, Tiba-tiba ada terasa, nampaknya batal nih, nampaknya batal. Apa tak batal? Sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, batalkah sholat kami?" layan yansarif, jangan kau batalkan sholatmu, hatta tasma'a sautan au tajida sampai kau dengar suara atau kau cium bau." Dua indikasi, dengar suara atau tu cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Kalau tidak salah dalam buku Bulughul Maram buang angin yang berbau atau berbunyi yang membatalkan. Tasma'a sautan au tajidarihan. Bulughul Maram ya, Bulughul Maram min hadis min ahaditsil ahkam ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau baca Bulughul Maram tak paham jangan terjemahkan sendiri. Baca syarahnya. Bulughul Maram itu ada syarahnya. Siapa yang mensyarahnya? Imam Sanani. Nama judulnya apa? Subulus Salam. Syarah Bulughul Maram. Sanani. Sanani diambil dari kata san'a. San'a artinya orang san'a, orang Yaman. Ya. Tahun baru masehi sebentar lagi. Bakar mercon, tak bakar ayam tak jadi. Tapi kalau saya diantar ayam bakar sama tetangga, apakah saya terima ikut merayakan tahun baru? Saya diundang ke Muara Lembu dua atau tiga tahun yang lalu oleh Pak Edi Satria. Beliau membawa Ustadz ke kampung halaman untuk tausiah. Untuk apa Bapak buat undang Ustadz ramai-ramai? Supaya anak-anak muda ini Pak Ustadz ke masjid. Jadi jangan katakan orang Islam menyambut tahun baru. Tengok untuk orang Islam menyambut tahun baru. Bukan. Orang Islam mengelakkan supaya anak-anak jangan keluar. Di Siak pernah juga Bupati Siak Pak Samsuar buat acara tapi yang paling ramai di Masjid Islamic Center Pasir Pengalian Rokan Hulu. Anak SMP, anak SMA, suruh ramai semua datang tahun 2016 2015 itu yang datang 20 ribu orang dari uh, tausiah ustadznya bertiga Dr. Muharri Muhammad Saleh Dr. Mustafa Umar saya kemudian terus muasabah sampai malam sampai sholat subuh berjamaah akhirnya 20 ribu anak malam itu selamat ada ah, ini baik adapun kalau diantar ikan bakarnya boleh Pak Ustadz apa hukumnya kita bersubuhat tak sampai haram subuhan samar-samar. Tapi yang paling baik kalau bisa ditolak. Kalau Ustadz belum pernah diantar lagi saya sama sekali. Andai diantarnya saya bilang bawalah nih saya tak siap nih menerima ikan bakar kalian karena itu membakar bukan sekedar membakar siapa yang paling banyak asapnya pada malam itu ke langit itulah yang paling banyak rezeki itu bakar membakar itu bukan sekedar bakar itu ada keyakinan siapa yang asapnya paling banyak naik ke atas dia yang paling banyak rezekinya. Makanya banyak orang membakar di Riau ini, bukan cuma ikan dibakar, hutan dibakar. Saya bekerja di sebuah penginapan sebagai tukang sapu. Tak jarang saya melihat PSK keluar masuk. Bagaimana dengan gaji saya Pak Ustadz? Carilah tempat yang selamat dari itu hai saudaraku. Karena barokahnya tak ada. Bapak-bapak yang punya penginapan Lost Man Hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ada kontribusi kepada yang haram. Wa barakatan firis kita ada barokah. Duit antu dimakan setan. Jangan. Sedangkan kita mau cari hidup ini berkah, berkah, berkah. Apa hukumnya orang muslim punya usaha papan bunga yang membuat ucapan selamat natal pesanan Yang membuatkan papan natal Tukang las membuatkan las palang salib Orang yang mencetakkan pin palang salib tukang emas yang mencetakkan liontin gambar Santa Maria yang terkait dengan agama haram haram haram jangan tak ada orang lempah lain Pak Ustaz sabar barokah Allah jamin rezeki kenapa takut kepada orang yang punya ayah saja tak khawatir kenapa orang yang punya Allah bisa khawatir Punya ayah, ayahnya Kapolda, ayahnya polisi, ayahnya tentara, tak khawatir dia. Ini punya Allah, kenapa khawatir? Ini banyak orang krisis iman zaman sekarang. Pak Ustaz sampai mana lafaz tasyahud awal? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sampai wa ala ali Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sah. Wa ala ali Muhammad afdal. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim lebih afdal. Tapi yang afdalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pernah dengar dulu Umar bin Khattab mengubur anak perempuan yang hidup sebelum Islam. Terus ada dari Ustaz bahwasanya riwayat ini datang dari Syiah. Bagaimana nih Pak Ustaz? Bahwa ada riwayat yang doib tidak serta merta doib itu dari Syiah. Jangan asal doib Syiah, asal doib Syiah. Sebagian mengatakan riwayat itu doib. Doib tidak berarti dari Syiah, karena tidak semua yang doib itu Syiah. Pak Ustadz mohon doanya semoga saya cepat bertemu jodoh. Umur sudah 25. Hmm, insya Allah. Nanti kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kitab Al-Hikam? Kitab Hikam ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakandari artinya Iskandariah, 200 km dari Kairo. Kata-kata hikmahnya bagus luar biasa. Orang yang dapat ijazah Hikam ini Ustaz Hasbullah. Ustaz Hasbullah, ekonomi Islam itu itu punya ijazah kitab hikam. Artinya dia mengambil kitab itu dari gurunya dengan sanat-sanatnya. Aku ambil ijazah hikam ini kepada gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke atau ilah Sekandari. Siapa yang mau belajar kitab hikam, minta kepada hikam, bukan ikam. Hikam itu kamu. Hikam dari mana? Al-Hikam. Hikam jamak dari hikmah. Karena isinya adalah hikmah, hikmah, hikmah. Hikmahnya bagus-bagus, cantik-cantik, luar biasa. Dari mana dapatnya ilham? Hatinya bersih, dapat ilham. Dia penganut tarekat. Nama tarekatnya Syaziliyah. Yang dikembangkan oleh Abdul Hasan As-Syazili. Syekh Muwafaq yang datang kemari dulu. Nah itu pengamal kitab hikam. Bagus. Tapi berguru. Karena kata-katanya ah, bagi yang punya ingin mengkaji kitab hikam. Minta ke Ustadz Eh, hasbullah karena dia punya sanad sampai ke eh, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kebiasaan di kampung saya orang ada masalah mereka datang kepada orang mempunyai ilmu karomah, ilmu batin. Bolehkah Ustaz apa hukumnya? Kalau memang dia karomah dari Allah Ta'ala, ya. Yang saya khawatirkan disangka orang karomah rupanya jin. Karena berapa banyak casing karomah isinya jin, hantu setan, jembalang tanah, hantu belau. Oleh sebab itu maka kalau dia karena istiqomahnya sholat, bagaimana kami bisa membedakan ini karomah dengan jin? Tengok istiqomahnya. Idza ra'aita alladhi yatiru fil hawa, kalau kau tengok ada orang bisa terbang di atas awan, wa yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tatar, jangan kau tertipu. Tapi tengoklah istiqomahnya Istiqomah sholat berjamaah ke masjid Lalu didoakannya air putih Diminumkan ke anak sehat Boleh jadi dia dapat karomah dari Allah Ta'ala Karomah tak bisa disetting Karomah tak bisa dipesan. Karomah adalah pemberian Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah zaman sekarang sudah masuk fase akhir tanda kiamat yang mana banyak yang ingin merebut kepemimpinan dunia? Saya dengar dunia ada empat fase. Yang pertama fase zaman kenabian khalifah, lima fase. Pertama nabi, yang kedua khalifah rasulin, yang ketiga Al khalifah, yang keempat khalifah yang zalim-zalim, yang kelima alamin hajin nubuah khilafah, lima fase. Hadis riwayat Ahmad bin Ambal lima fasi, tapi tidak ada disebutkan fasi ini tahun sekian sekian tak ada. Kalau ada ustadz yang ceramah itu ijtihad dia. Hadisnya sahih, tapi ijtihad. Jangan campurkan antara ijtihad ustadz dengan hadis. Pak Ustadz saya mau nanya tentang mandi beli mau kasai. Lama puasa lagi. Contohnya di kampung saya masih sakral adat istiadatnya kalau dipandang dari segi Islam boleh tak mandi beli mau dipandang dari segi negatifnya mandi tak ada salahnya apa salahnya mandi bagus kenapa mesti pakai limau karena dengan limau itu digosokkan ke badan keluarlah molekul-molekul yang mengalami penyumbatan pada pori-pori daki ayah betul bilang daki Kenapa mesti dimasak bunga segala bunga, bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga yasmin dimasukkan ke dalam periuk tanah, dimasak pakai uh, upih apa pinang, mayang pinang. Ustaz kok tahu? Tradisi semua orang Melayu tahu itu. Tapi mandinya itu di kamar mandi sendirian. Bukan mandi ke sungai beramai-ramai macam sungai Gangga. Kenapa mesti di sungai? Semua orang Melayu rumahnya tepi sungai. Ini sungai Siak. Semua orang Melayu dulu kan belum ada aspal. Jadi buat mandi di sungai, mandi di sungai tapi mandinya sendiri-sendiri. Bukan beramai-ramai. Jadi letak haramnya itu di mana? Letak haramnya ketika mandi bersama-sama. Laki-laki perempuan, anak gadis, anak lajang, berdua di dalam ban. Bukan berdua di teban. Di dalam ban itu Apa eh, Foto-foto, Ustaz tahu dari mana? Update statusnya banyak. Haram. Makanya MUI Sumatera Barat mandi balimau haram. Di mana haramnya Pak Ustaz? Limaunya tak haram, bunganya tak haram, mandinya tak haram. Unsur negatif. Mandi pakai keyboard. pernah mandi pakai sabun, dia pakai keyboard. Saya mau tanya tentang sholat berjamaah Mana dasar pahalanya Pak Ustaz Berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah Tidak ada sholat berjamaah di rumah tapi Nabi pernah jadi imam. Di belakangnya Anas bin Malik. Di belakangnya ada Ummu Salamah. Kenapa Nabi benar? Itu sholat tahajud malam. Adapun sholat jamaah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Saya mau ngajar anak, Pak Ustaz? Tak ada ngajar anak. Ngajar anak tahajud, sholat duha, oke. Okay? Adapun sholat fardu di masjid, laki-laki sholat berjamaah di masjid, laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya mau nanya tentang tujuh hari malam meninggal Pak Ustaz pembacaan surat Yasin yang ketujuh. Nabi tak ada buat. 740 sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Lalu yang ada buat generasi ketiga tabi'in. Siapa namanya Imam Atta Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Ambal kata Imam Atta orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 malam, maka dianjurkan berkirim makanan dan doa. Maka jangan paksakan diri pada yang tak wajib. Tapi kalau ada orang kaya bersedekah, dibuatnya makanan, dibagi ke anak yatim, mak saya baru meninggal 40 hari saya mau kasih makanan. Bagus, tak salah. Tapi gara-gara itu orang susah sampai ngutang-ngutang. Tak baik. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu Karena kematian Ja'far sudah menyusahkan. Kita yang mestinya bawakan makanan untuk mereka. Saya mau tanya tentang pembacaan surat Yasin di kuburan. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Apa dalilnya? Kata Nabi kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan. Selesai itu pada bagian kepalanya baca surat Al-Fatihah. Pada bagian kakinya baca pangkal surat Al-Baqarah baca baca ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Satu. Dua. Abdullah bin Umar berpesan nanti kalau aku mati, tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah. Baca kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tiga, Nabi menusukkan pelepah korma. Kata Imam Nawawi, kias. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai untuk orang mati. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Itulah dalil bacakan Quran untuk orang mati. Baik di samping kubur maupun di rumah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah 84 jelaskan orang munafik kalau mati dilarang mensolatkan jenazahnya. La tusalli alaihim. Jangan kau solatkan mereka. Mata abada selamanya. Wala takum ala qabrih. Jangan kau doa di atas kuburnya. Solat tak boleh, doa tak boleh. Yang saya tanyakan, yang saya tanyakan, apakah orang yang tidak solat subuh juga orang munafik? Hadis Solat yang paling berat bagi orang munafik Solat asar berjamaah Dan orang solat subuh berjamaah Dikombinasikan antara dua hadis ini Orang munafik tak boleh disolatkan Ya Ada orang tak solat subuh Lalu apakah dia tak disolatkan juga? Nabi tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul Induk munafik Tapi sahabat Nabi tetap menyolatkannya Ah, Ini pahami dengan baik Muhammad kau jangan sholatkan dia Tapi sahabatmu biarkan sholat Artinya apa? Teguran keras Bukan tak disolatkan Jadi kalau ada orang tidak sholat subuh Mati dia Ustadz mau menyolatkan dia Menggugurkan fardu kifayah Tapi mengatakan tak boleh disolatkan Nabi yang tak boleh menyolatkan Sama kasus orang bunuh diri Orang bunuh diri tak disolatkan Nabi. Ya, Nabi tak menyolatkan. Tapi sahabat yang menyolatkannya dibiarkan Nabi. Itu menunjukkan hukumnya teguran keras. Kau jangan ya Muhammad. Tapi sahabatmu menyolatkannya, biarkan. Maka orang yang bunuh diri tetap disolatkan jenazah. Bagaimana baca Quran yang bilang Abdul baca Quran dengan tartil, baca Quran dengan tilawah. Apakah zaman Nabi ada bacaan Quran dengan tilawah? Saya pergi ke Brunei Darussalam singgah di rumah dosen di sekolah tinggi ilmu Al-Quran Tahfiz Sultan Hasan Al-Bolkiah. Dikasihnya saya buku bahasa Arab. Coba Ustaz baca, saya baca. Ditulis oleh Qori Mesir. Nabi Muhammad kalau jadi imam, bacaannya dia baca tilawah pakai lagu jaharka. Bayati, Sowa, Sika, Nahawan, Ras, Jaharka. Macam mana bunyi jaharka tu Pak Ustaz? Ah, tanya Kori. Saya tak Kori, tak faham saya macam mana bunyi jaharka. Hanya boleh memasukkan lagu yang disepakati. Bayati sopasikan hawan jaharka. Adapun lagu Melayu, lagu Jawa tak boleh masuk. Alhamdulillah, alamin. Ah, tak boleh tu. Adapun orang mengatakan tak ada pakai lagu. Kalau ada orang tak tilawah nih maksudnya, tilawah tuh pakai lagu. Saya yang jahil tak paham lagu nih bertanya ke orang yang paham lagu Ustadz Indra Gunawan. Kebetulan satu mobil sama Ustadz Indra Gunawan. Indra Gunawan itu juara internasional. Dikumpulkan semua kori di dunia ini, ah, juara satu dia. Ustadz, apa betul Imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu Ustadz? Pakai. Kenapa kata orang tak pakai lagu? Dia tak paham lagu. Saya sudah ada lagunya, saya sudah. Karena kalau tak pakai lagu, Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Ada lagu, kalau tak ada lagu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Itulah tak pakai lagu Boleh solat tahajud berjamaah Ustaz Solat tahajud di bulan Ramadan berjamaah tak ada khilaf Boleh Masjidil Haram 30 malam Masjid Nabawi 30 malam Solat tahajud malam Ramadan tidak ada ikhtilaf boleh. Yang ada ikhtilaf bagaimana kalau orang solat tahajud di luar Ramadan? Sekali-sekali boleh. Dr. Mustafa Omar buat sekali-sekali datang jamaah dari Malaysia, kita buat etikap bersama. Sekali-sekali. Boleh. Mana dalilnya? Nabi sholat tiba-tiba datang Anas bin Malik di belakang. Nabi tak ada larang. Seandainya tak boleh pasti Nabi larang. Anas, besok jangan ikut-ikut lagi ya. Nabi sedang sholat Tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas tegak di kiri. Nabi tarik kepalanya geser ke kanan. Itu dalil tentang makmum sholat di sebelah kanan. Karena Abdullah bin Abbas di kiri, ditarik Nabi kepalanya. Geser ke kanan. Suruh ke kanan. Nah, ini tentang sholat sekali-sekali. Adapun dibuatnya tiap malam, beda. Idza fu'ida dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Dua rakaat kita sholat tahajud apakah ditutup dengan witir? Ya. Usolli sunnatal witri salasa rakaat. Dua rakaat Pak Ustaz. Jadilah daripada tidak sama sekali. Tapi yang afdolnya 8 ditutup dengan witir 3 11. Itu hadis riwayat Aisyah. Pak Ustaz, apa hukumnya kalau ada orang yang berbicara dalam masjid saat azan dikumandangkan? Dia tidak menghormati lafaz الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Siapa yang menyambut seruan azan sampai selesai ditutup dengan doa wasilah halat syafaat syafaati Yaumul qiyamah layak dia mendapatkan syafaat. Jangan tegak di samping kawan yang akrab. Karena kalau sudah kawan akrab diajak yang Allah dipilih. Kiki kiki kiki tawa ketawa. Saya pernah sholat di salah satu masjid. Di dalamnya ada tiang berada di depan salah satu sob. Sehingga menyulitkan pada saat sujud. Kadang sob tersebut dikosongkan jamaah. Dan kadang ada juga yang mengisinya. Mana yang lebih abdul Pak Kalau dalam keadaan sholat maghrib, sholat isya, masjid itu lapang, maka sop yang putus itu jangan diisi. Itu yang Tapi pada saat sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha isi dalam keadaan darurat. Salat maghrib cuman berapa sah? Mungkin 10 sah. Tiba itu eh, sebaiknya yang putus itu tidak diisi. Tapi pada saat sholat Jumat full ke belakang, maka yang putus itu pun tiang itu masih diisi. Karena kalau dipaksakannya juga diisi, bulat badannya situ. Pendek betul, gimana dia sujud? Saya khawatir dia wali Allah digesernya, pula tiang itu ke depan. Pak Ustaz, adakah aliran Wahabi itu mereka tidak percaya terhadap mazhab? Siapa yang dikatakan Wahabi yang tak percaya kepada mazhab? Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Abdul Aziz Ibnu Bas, dia mengatakan saya bermazhab Hambali. Itu jenderal bintang tujuhnya itu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas mengaku dalam fatwanya saya bermazhab Hambal Dan Saudi Arabia tertulis di konstitusinya bermazhab Hambal. Jadi kalau ada yang pulang kemari mengaku saya tidak bermazhab. Bermazhab dia. Siapa bilang tak bermazhab? Pak Ustadz, saya mau tanya di kebun sawit saya banyak hama babi hutan yang merusak sawit. Terus saya suruh orang non muslim menjeratnya sehingga banyak hama babi hutan itu didapatnya. Setiap kali dia dapat babi tersebut, dia selalu memberi saya satu atau dua ekor ayam. Padahal saya tak ada minta. Yang saya mau tanyakan apakah ayam tersebut halal? Kenapa dia ngasih halal? Kenapa dia ngasih ayam? Karena babi itu. Seandainya babi itu tak ada, mau tak dia ngasih ayam? Nah, jadi kalau ada orang mengatakan halal aja, itu kan hadiah orang kafir. Nabi pernah dikasih hadiah kafir. Siapa ngasih? Mukaukis, namanya Jirjis, raja Mesir. Agamanya Kristen Ortodok. Nabi diberinya asal banha, madu, diminum Nabi, habis. Nabi dikasihnya kain putih, dipakai Nabi. Nabi diberinya birol, tunggangan, keledai. Birol, lebih besar dari keledai, kecil dari kuda. Dipakai Nabi. Boleh. Apa ada babi di kebun Nabi ditangkapnya? Tak ada. Tapi ini kompensasi. Nabi mengharamkan hasil dari penjualan. Samanil kalbi, jual anjing. Mahril bagi, hasil prostitusi PSK WTS wa kahin dukun dikiaskan kepada yang tiga ini maka hasil dari babi haram juga jadi kalau dia mau ngambil babi kau ambil aja lah babi ini ambillah babi bapak mau kami kasih gulanya enggak itu kompensasi dari itu. saat ini sedang terjadi peristiwa dahsyat kebrutalan di Aleppo namun di medsos menjadi viral sebuah kisah seorang gadis yang meminta ayah saudaranya untuk membunuhnya karena tak rela dinodai tentara Bashar al-Assad. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz wanita ini? Tak boleh bunuh diri. Fatwa Syekh Salih Al-Munajjid sudah saya share di WhatsApp. Tidak boleh bunuh diri. Bisa jadi takdir berkata lain. Bisa jadi Allah tolong dia berdoa berserah diri kepada Allah sebelum dia maaf-maaf cakap berzina mati. Bisa saja. Allah cabutkan turunkan malaikat Zabaniyah namun dia membunuh diri tidak ada dalil boleh orang membunuh diri tak boleh. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dengan tanganmu sendiri bunuh diri tak boleh. Begitu fatwa Syekh Shalih Al-Munajjid. Pak Ustadz saya pernah dengar seorang ustadz mengatakan orang tua Rasulullah kafir. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Sudah saya tulis tiga tahun yang lalu. Judul bukunya 37 masalah populer. Abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu masuk neraka. Yang dimaksudnya ayahku di situ Abu Talib. Karena Nabi biasa menyebut pamannya itu ayahku. Kita pun biasa ini siapa nih ayah saya. Padahal paman kita bukan berarti bohong. Ayat kalau dengan hadis pakai ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak memasukkan orang ke dalam neraka sampai kami mengutus Rasul. Aminah dengan Abdullah meninggal sebelum Rasul datang. Sebelum dia jadi nabi, maka mereka disebut dengan ahlul fatrah. Mereka selamat begitu menurut golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika ditanya dalam masalah itu. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa bedanya Pak Ustadz? Muhammadur Rasulullah dengan Muhammadar Rasulullah. Haza Muhammadun. Haza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Coba tengok, berubah tiga kali. Haza Muhammadun. This is Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. I see Muhammad. Marartu bi Muhammadin. I am walking with Muhammad. Itu yang tak ada dalam bahasa Inggris, tak ada dalam bahasa Indonesia. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Muhammadur Rasulullah. Ashadu anna Muhammadan. Kenapa jadi Muhammadan? Karena ada inna. Kalau ada inna, Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu tapi ketika masuk inna Inna Allah. ha belajar ilmu nahu namanya ini ada ustaz ceramah jangan Muhammadar Muhammadur, Jahil bin Bahlul kasihkan rekaman sama dia Dudukkan saya duduk sama dia. Ini orang jahil, tak pernah belajar agama, Di ustaz ustadkan orang, azan pun mau dirobahnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mau dirubahnya asyhadu anna Muhammadur Rasul. Diantukkan kepala ini ke dinding kecuali. Dalla wa adhalla, sesat menyesatkan orang banyak. Kenapa dia tak belajar agama? Terkait zikir pagi petang jam berapa batasan pagi Pak Ustaz? Habis subuh, tak bisa habis subuh, habis duha. Tak bisa habis duha, pokoknya sementara pagi. Matahari belum tergelincir, bacaan. Petang tuh Pak Ustaz habis asar. Tak bisa habis asar, habis maghrib. Tak bisa habis maghrib, habis insya. Yang penting baca. Azkar sobah wa masa. Sobah pagi, masa petang. Wasabbihuhu bukuratau wa asila. Sucikanlah bertasbih mengagungkan Allah pagi dan petang. Bagaimana Ustadz olahraga di perkarangan masjid tidak pakai jilbab? Kawasan wajib berbusana muslimah. Security satpam sudah saya menengok sendiri dilarang. Eh, bo, bo, bo, bo, jangan masuk. Pakai topi, yang non muslim pakai topi. Sudah berusaha pengurus berusaha security dengan mata kepala saya sendiri saya sedang lewat saya tutup kaca bukan karena saya lewat dia lalu udah dia katakan eh keluar keluar tak boleh muslim kan ya yang eh, non muslim pakai topi menghormati ah. berapa ukuran dua kulah tuh Pak Ustaz 60 cm ke atas 60 cm ke samping Balik dari sini ukur bak kamar mandi kita. Kalau 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, eh, itu cukup dua kula Kurang daripada itu, khawatir terkandung najis. Jangan berwuduk mencedok air dari dalam. Buka keran. Bagian bagaimana sujud sahwi itu Ustaz? Tolong jelaskan. Ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال sebelum سلام سجد الله أكبر مذهب شافعي سبحان الله لا ينام ولا يسبو مذهب لا subhana rabbiyal a'la wa Allahu Akbar duduk antara dua sujud tak ada baca apa-apa sujud lagi Allahu Akbar subhanallahi wa la ilaha mazhab lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu Akbar baru salam kalau ni ingatnya sebelum salam kalau ingatnya setelah salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi datang makmum pak tadi kita kurang tu salah ah sujud Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Sujudnya dua kali, namanya sujud sahwi. Sujud itu tiga. Sujud sahwi karena lupa. Sujud tilawah karena baca ayat. Wahum la yastakbirun. Sujud tilawah namanya. Ayatnya namanya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Pak, tanah bapak yang di sana itu rupanya ada sumur minyak pak. Mau dibeli oleh Cepron Pertamina. Berapa? 3 miliar. Apa? Tapi kalau orang Islam begitu ingat langsung Alhamdulillah sujud syukur langsung. Apakah perlu menghadap kiblat? Kalau tahu kiblat arah. Kalau tak tahu, apakah mesti berwuduk dulu? Tidak. Apakah mesti takbiratul ihram dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiron. Tidak. Langsung Allahu Akbar. Tapi mazhab syafi'i, eh, ini mazhab syafi'i agak hati-hati sikit. Kata mazhab syafi'i bagusnya berwuduk. Tapi mazhab lain, Ambali, Hanafi, Maliki, tidak. Langsung sujud. Allahu Akbar. Apa dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa Kalau dalam hati syukur ya Allah aku bersyukur betul dapat kuminya minyak memang sudah lama aku minta ingin inginkan tahu-tahu dapat memang alhamdulillah Allah akan nanti bergantilah ini romil baru rumah baru bini baru segala macam. Kalau istri lama meninggal. Bagaimana membaca ayat-ayat pendek terbalik? Misal rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama, kul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua, kul huwallahu ahad. Itu kan sungsang tuh. Sungsang ayatnya. Ceramahlah kepala kantor Kementerian Agama di madrasah tempat saya kuliah, Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Siapa yang membaca ayatnya sungsang, rakaat pertama dia baca Kul huwallah, rakaat kedua dia baca alam nasrah, maka tidak ada pahala. Kebetulan kepala kantor Kementerian Agama itu orang Bugis. Saya mendengar waktu itu Aliyah. Oh. Setelah di Mesir dapat saya rupanya itu bukan hadis Nabi, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin mazhab Hambali, kata dia sungsang gitu tak apa-apa, sah, tapi kurang adab. Adabnya bagusnya berturut-turut. Jangan dari juz 30. Nah. Alam nasrah, habis itu watini wa zaitun. Watini wa zaitun, habis itu iza ja'a nasrullah. Iza ja'a nasrullah kul wallah. Saya Pak Ustaz tak ada apa lain. Kul kul kul kul. Ada kul kul kul susun. Kul wallah, qul falak, qul binas. Dalam sholat sebagai makmum bolehkah kita mendahului imam membaca amin? Tak, tak boleh. Iza ammanal imam. Kalau imammu sudah A, baru koan. Makanya saya takut imammu mendahului. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah. Karena kalau saya kasih tempo, banyak makmum tak sabar. Sekarang makmum ini tak sabar. Lama betul lah imamnya. Amin. Tak boleh. Iza ammanal imam, imam duluan. Udah nampak, ah kata dia. Ah, amin. Bagaimana kalau saya uh, berlayar? Terkadang uh, dia tak ada istrinya, lalu kemudian maaf cakap dia istimna. Tidak ada ulama membolehkan istimna onani. Oh, Buka surat al Mukminun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kelanjutannya, walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan illa ala azwajihim kecuali pada istri au ma malakat aymanuhum atau budak hamba saya zaman dulu faman ibtagha wara'a dzalika siapa yang mencari selain yang dua ini faulaika humul adun mereka melampau batas jadi bagaimana kami yang masih kuliah nih Pak Ustaz puasa banyak-banyak puasa Pamalam ya stati, siapa yang tak sanggup menikah fa alaihi bisawm banyak puasa sunat fa innahu lahu wija. Kalau banyak puasa sunat maka energi berkurang, libido seksual turun. Datang kawan-kawan mengajak, eh tengok ada cewek cantik mana? Aku dah tak nampak aku lagi. Penyewa rumah di ultimatum tetangga karena banyak tamu yang berpenampilan seronok. Bagaimana sikap kita yang punya rumah Pak Ustadz? Apakah disuruh pindah atau dinasehati? SPT, surat peringatan. Ini dari awal sudah salah setting. Kenapa tak ditetapkan di hari awal? Tidak boleh membawa tamu yang bukan mahram. Jangan berpakaian sempit, celana jin, celana hantu, celana setan, celana bolong. Saya masuk ke kuil Masuk kuil ni tak boleh Tapi karena dalam kajian Mau perbandingan saya masuk ke kuil Izin saya Boleh saya masuk ke dalam? Boleh Kuil Sri Mariaman Ada kampung Keling namanya Kampung Keling tu Kaliang satu isi Masuk saya ke dalam Tinggi pusat Masuk saya tengok Duduklah saya, saya. Tertulis tulisan di tempat suci ini bagi yang bercelana ponggol, bercelana jin, celana sempit dilarang masuk. Padahal kuil India itu kita tahu orang India itu pakaiannya macam mana. Tapi di tempat suci begitu tulisan. Ini rumah kos orang Islam punya. Kenapa tak ditulis? Tempel. Dari awal MOU-nya jelas. Oke, mungkin silap, mungkin lupa. Nah, setelah di tengah jalan, nasihati dia. Tak, tak bisa. Amar ma'ruf naimungkat mungkar. Kamu dulu di sini, ini duit kamu, jangan sampai ini duit ada. Kamu ambil. Kamu udah tinggal di sini dua bulan, eh, ini sisanya pergi cari tempat lain. Harus tegas. Ini ibu-ibu kos, bapak-bapak kos dibiarkannya saja mahasiswa-mahasiswa berjalan malam ahad malam libur datang. Oh. La murun nabil makhluk ajak buat baik wala hau nahanil munkar, larang orang buat mungkar. Suami menikah diam-diam tanpa izin. Istri satu minta ceraikan istri dua. Apakah boleh Pak Ustaz? Sahkah pernikahan tanpa izin? Bagaimana seharusnya sikap istri saja? Dalam fikih Islam tidak ada syarat suami menikah mesti istri izin. Saya tahu siah ke Pulau Tanjung Balai Karimun nanti malam di Dumai. Tiba-tiba nikah saya di Karimun sekali di Dumai sekali, di Sibolga sekali. Terus pulang saya ke rumah, istriku, aku udah nikah tiga kali. Tak apa-apa menurut fikih Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu kalau kau tak sanggup adil fawahidah. Satu. Sekarang banyak orang nikah menurut nahwa nafsunya. Asal cantik nikah, suka hati dia maka pemerintah Republik Indonesia takut terjadi kekacauan rumah tangga dibuatkanlah namanya KHI kompilasi hukum Islam Indonesia dalam KHI tidak boleh seorang suami menikah tanpa izin istri pertama jadi kalau mau nikah gimana minta izin dia dibuatnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini istri pertama, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Dengan ini saya ikhlas suami saya menikah lagi dunia akhirat. Tanda tangannya sampai berlubang saking marah. Setelah itu dibawalah kertas ini ke kantor pengadilan agama, terus gedung PGRI belok kiri Parit Indah terus sebelah kiri. Nanti saya antarkan ke kantor pegawai negeri menikah tanpa izin istri pertama, hukumannya copot PNS. Kalau istri melapor. Eh, itu eh, aman-aman aja Pak Ustadz, istrinya tak melapor. Kenapa istrinya tak melapor? Takut dia suaminya lepas. Nah, ini tentang saya mau menjelaskan hukum pikih atau hukum negara. Hukum negara kita ketat. Nah, itu angin segar buat ibu-ibu yang takut suaminya. Benar atau tidak Abu Lahab tiap hari Senin diampuni oleh Allah. Sebab ada Abu Lahab dulu pernah bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. kana kafiran jaa dhammuhu tabat fil mukhlida ata annahu fi kulli yawmil abada yukhaffaf anhu masruran bi ahmada fama dhannu bil tula umrihi bi ahmada masruran wa mata enam bait syair siapa penulisnya アルハフィズアルマクディシー。シェイトルジマガン。イザカナハザカフィランジャアザムー。カロシカピリアンスラジラスマスウンダラカ。タバシアルフィルジャイミムクリダ。カカルディアルムダラカジャアナム。 Atta annahu fi kulli yawmil itsnaini abada. Ada riwayat sahih menyebut bahwa azabnya diringankan setiap hari Senin. Ghafaf anhul azabu masruran bi ahmada. Diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Famazzannu billadzi billadzi tula umrihi. Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata wahida. Senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Memangnya apa sedekah Abu Talib waktu Muhammad lahir? dibebaskannya budak namanya Suwaibah. Suwaibah, sini. Tolong kau jaga adik iparku yang sedang hamil. Namanya Aminah. Suwaibah budak menjaga Aminah. Begitu Aminah melahirkan anak, dia pun pulang. Tuan Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Talib, anti hurrah kau bebas. Diringankan azabnya setiap hari Senin karena dia. Jadi kalau ada orang rajin maulid, maulid, maulid, tapi tak pernah solat, itu masuk neraka sama Abu Lahab. Setiap hari Senin ringan azab. Macam mana ringannya Pak Ustaz? Mendidih juga kepala otaknya. Apakah solat tahajud itu harus tidur dulu? Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak tidur dulu namanya qiyamul lail. Saudara-saudaraku yang bekerja di waktu malam, security aman terkendali, ambil sajadah, wuduk, solat. Jangan tak bisa tidur. Ngapain malam kosong? Main gapri, main kartu, main game online. Tapi jangan pula gara-gara tahajud barang hilang. Tablik Akbar spesial akhir tahun. Benarkah Islam tidak toleran? Ditaja oleh FSRMM volume Suratul Remaja Bait. Ajar agak anak-anak kita aja. Ahad 25 Desember zuhur berjamaah. Narasumber Ustadz Doni Putra, Ustadz Teguh Herianto. Oh, ustaz kita hadir. Bawa anak pas tanggal 25 Desember. Kebetulan hari libur, hari Ahad. Kertas terakhir. Saking lamanya kertas ini menunggu berubah warna itu. Saya berdoa Ustaz Somad selalu sehat dan dilindungi Allah. Amin ya allah. Saya sampai hari ini sehat karena didoakan jamaahnya. Mohon penjelasan Ustaz, kakak saya di kampung dalam dapat stroke tak dapat beruduk sendiri untuk solat. Sedangkan istri dan anaknya malas mengambil uduknya. Alasannya tak wajib solat. Pertanyaannya, siapa yang berdosa Pak Ustaz? Anak-anak yang malas mewudukkan emak. Engkau dimandikannya dulu berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi petang, mandi malam, Makan coklat kotor dimandikannya lagi. Sekarang dia baru sakit tiga bulan kau katakan malas. Mewudukkannya. Sebesar buah keras taik kau dimakannya bulat-bulat. Sekarang tiba masa sakitnya kau katakan tak wajib solat. Meleleh air matanya dia ingin solat. Menggeletar tangannya mau mengambil air tak sanggup. Kau katakan solatnya tak wajib. Suamimu yang kau jumpa umur 25 tahun Setelah lajang Setelah gadis Jumpa dewasa Kau Layani dia seperti raja. Emakmu yang 9 bulan 10 hari mengandungmu. Mengalir darahnya dalam darahmu kau biarkan. Kau katakan kau layak masuk surga. Layak kau masuk surga. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Saya ingatkan saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia dia senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat di akhirat kau dapat apa? Orang tua. Kalau masih hidup sekarang balik dari sini belikan makanan, bawakan dia, suapkan ke mulutnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bawakan dia ke tempat yang senang. Orang-orang Cina kalau ada emaknya tua, ada ayahnya hoki, hoki. Pergi saya ke Malaysia ceramah, saya tengok orang Cina sedang menyuap emaknya di mall mewah, di restoran mahal. Tak berambut lagi mak sudah tua disuapnya. Kenapa mereka sayang betul hoki pemancing rezeki kata dia. Dibelikannya kursi goyang, diberikannya makanan enak-enak. Kalau dia sudah meninggal, berikan dua sak tiga sak semen, antarkan ke masjid yang perlu bangunan untuk almarhumah emakku. Allah rahmah wa afiha wa anha. Tidak ada kebahagiaan selain bakti kepada orang tua. Itulah kaji kita subuh ini. Kita doakan saudara kita yang hatinya belum mendapat hidayah. Semoga Allah berikan hidayah. Yang tadi mau menikah semuanya cepat jodohnya. Solihah insyaAllah. Dan saudara kita di Rohingya. Saudara kita di Aleppo Halab. Saudara kita di Palestina. Ala hazihin niyah al-Fatihah.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 bantu kami menghadapi orang-orang munafik mansurna alal qawmiz zalimin tolong kami menghadapi orang yang zalim Allahumma izzal islam wal muslimin bantulah islam bantu orang yang muslim ya Allah waqzulil kafarata wal musyrikin rendahkan hinakan binasakan orang kafir wadamir ahda'aka ahda'ad-din hancurkan musuhmu musuh agamamu Allahumma farrit jam'ahum pecahkan persatuan mereka wasyattid syamlahum cerai beraikan barisan mereka waj'alhum fi nuhurihim matikan mereka wal anhum la'nan tawila laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan Allahumma alaika bil yahud wa man wamahum kami serahkan kepada engkau Yahudi orang-orang yang berafiliasi untuk memusuhi orang Islam ya Allah la tada'lana zamban illa ghafarta segala dosa kami ampunkanlah wala aiban illa satarta semua aib kami tutupilah wala aziban illa zawajta yang akan menikah mudahkan urusan pertemukan jodohnya ya Allah wala musafiran illa wasalta yang musafir sampaikan ketujuannya wala maridan illa syafaita yang sakit berikan kesembuhan wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu wala hajatan min awaijid dunia wal akhirah laka ridha wala nafiha salah segala hajat di dunia dan di akhirat ridha engkau pada hajat itu baik hajat itu untuk kami illa qadaitaha wa yasartaha. mudahkanlah ya Allah mudahkanlah ya Allah tunaikanlah ya Allah Allah makhtim lana bi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah dengan tutup umur kami dengan su'il khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Qaula la ilaha illallah